Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan materi kajian tapi eh, tarbiyatul aulad fil Islam tentang masalah pendidikan anak <clears throat> dalam ajaran Islam dari buku Fiqhu Tarbiyatul Abna karya Syekh Al-Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang ya, materi-materi ya, materi -materi yang selayaknya tersampaikan kepada anak maka poin selanjutnya adalah eh, tadhkirul uh, abna'i bil yaumil akhir. Ingatkanlah uh, anak dengan hari akhir. Tanamkanlah kepadanya keimanan terhadap hari akhir. Wa akhir maka perbanyaklah dan seringlah mengingatkan anak dengan hari akhir. Karena fakot kathur at maka sungguh sangatlah banyak dan sering Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hari akhir fi kitabillahi dalam Al-Qur'an. Maka anak jika menyadari dan tertanam dalam hatinya adanya hisab, adanya pertanggungjawaban amal, adanya sawab, adanya ganjaran dan hukuman, maka jika ini sudah tertanam, akbala alal khair maka dia akan perhatian untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Wassalamatul a'mal itu benar ala salamatil mu'taqadi. Dan ingat bahasanya baiknya amal itu dibangun di atas baiknya akidah dan keyakinan. Maka manakala akidah dan keyakinannya baik dan benar, maka akan ya, menghasilkan amal yang benar. Oleh karena itu, satu hal yang sangat sering Nabi sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kenapa disebut-sebut hari akhir? Karena kesadaran tentang hari akhir itu adalah kunci orang itu semangat untuk melakukan ya, berbagai macam amal soleh dan amal-amal kebajikan. <clears throat> Oleh karena itu fahadis auladaka anil yaumil akhir obrolkan dengan kepada anak-anakmu ini ya, obrolkan tentang hari akhir dan di hari akhir tersebut adalah hari Allah kumpulkan orang yang dahulu dan orang yang setelahnya. Di hari akhir itulah Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan al-aqrabin wal abadin orang-orang yang karib kerabat dan orang-orang yang bukan karib kerabat. Dan tanamkan dan ingatkan bahasanya hari akhir adalah hari di mana hak itu akan ditunaikan dan diberikan kepada pemiliknya. Lain hanya dengan di dunia boleh jadi orang yang punya hak itu tidak mendapatkan haknya. Orang yang terzalimi itu kalah di pengadilan. Maka itu keadaan di dunia. Adapun di akhirat maka tidak boleh tidak pasti orang yang memiliki hak itu akan mendapatkan haknya masing-masing. Wa yukhadhu fihi lil madhlum min adh-dhalim. Maka akan diambilkanlah ganjaran dari orang yang zalim kemudian diberikan kepada orang yang terzalimi. Dan pada hari ini orang-orang yang taat akan mendapatkan ganjaran berupa keberuntungan biljinan dengan masuk surga Sedangkan orang-orang yang berlaku jahat akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan hukuman dengan masuk bidukhulin niran dengan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu maka kewajiban Anda wahai para orang tua hadis auladaka. Obrolkan dengan anakmu, kenalkan dan beritakan pada anak-anakmu apa yang akan terjadi pada hari akhir nanti akan ada sirat, akan ada jembatan yang membentang di atas punggung neraka yang ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada sehelai rambut. Demikian juga ceritakan dan sampaikan tentang adanya mizan, adanya timbangan amal, bahasanya amal kita yang abstrak saat saat ini akan Allah jasadkan kemudian akan ya, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga adanya haudun Nabi alaihi salatu wasalam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu telaga yang lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu siapa yang minum satu teguk darinya dia tidak akan kehausan selamanya. Wahadisum anil jannati dan ceritakan dan obrolkan kepada mereka tentang al jannah, tentang surga Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah siapkan di dalam surga minan naimil muqim berupa nikmat yang abadi yang ini diperuntukkan li ahli salahil muttaqin untuk orang-orang yang saleh dan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga obrolkan dan sampaikan kepada anak tentang uh, eh, anar, tentang neraka dan apa yang telah disiapkan di dalam neraka berupa siksaan yang pedih lil usah al mujrimin untuk mereka para ahli maksiat al mujrimin para pelaku dosa dan tentu sejelek-jelek dosa adalah kekafiran dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara materi yang wajib ya, tersampaikan dan tertanamkan kepada anak dan pada dasarnya hal ini adalah kewajiban orang tua untuk menyampaikannya dan menanamkannya adalah al-iman bil qadari adalah mengimani takdir. Alim abna'aka al-imana bil qadari maka wahai orang tua, ya, wahai para orang tua, Anda punya kewajiban untuk ngajari anak iman yang benar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena mengimaninya, mengimani takdir adalah kewajiban setiap muslim dan tidaklah sempurna keimanan bagi seseorang ila kecuali jika dia telah beriman dengan takdir dan bahasanya segala hal itu yang terjadi fi hadil hayati dalam kehidupan ini seluruhnya muqaddaratun seluruhnya telah ditakdirkan seluruhnya telah tercatat eh, akan terjadi pada seorang hamba fa'alim auladaka hadza maka sampaikan dan ajarkan hal ini kepada anak-anakmu maka ajarkanlah dan sampaikanlah kepada mereka anak-anakmu sampaikanlah kepadanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibnu Abbasin radhiallahu anhuma ya, <clears throat> yang ini merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya hulamu wahai anak ini u'allimuka kalimatin aku akan ajarkan kepadamu sejumlah kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah aturan-aturan Allah. Niscaya Allah akan menjaga dirimu, menjaga imanmu, menjaga fisikmu, menjaga hartamu. Ifadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah aturan-aturan Allah. Jadilah orang yang peduli dengan aturan-aturan Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Ya, maka ini berarti penanaman pentingnya taat. Ya. Kemudian idza tafas alilaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Jika engkau memiliki permohonan, maka ajukalah permohonanmu kepada Allah. Jika engkau menginginkan pertolongan, maka mintalah bantu dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penanaman bahasanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas adalah masalah al-iman bil qadari. Dan ketahilah dan sadarilah bahasanya umat manusia seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu. Maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan ya, itu akan terjadi pada dirimu maka mereka tidak bisa memberikan manfaat misalnya kesembuhan kelancaran rezeki ya, itu tidak akan terwujud kecuali memang telah Allah takdirkan ya. wa ini dan seandainya mereka semua kumpul untuk menimpakan madarat dan bahaya dan kejelekan kepadamu bisyai'in dengan sesuatu maka mereka tidak akan menimpakan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Maka madarat misalnya sakit, misalnya mati, itu tidak akan terjadi kecuali jika memang telah Allah takdirkan. Dan karena iman dengan hari akhir inilah maka kaum muslimin menjadi orang-orang yang gagah berani di medan jihad, di medan perang, maka sesungguhnya ya, peperangan ya, jika memang harus terjadi maka itu bukanlah sebuah kepastian kalau mati. Bahkan ada orang yang berharap mati di medan perang, dan ternyata matinya di tempat tidur. Itulah Saifun min Suyufillah Khalid ibn Al-Walid. Ya, beliau mengatakan bahasanya tidak ada satupun ya, bagian di badannya kecuali terdapat bekas luka. Ya, tidak ada satupun di bagian badannya kecuali ada bekas luka. Bayangkan, semua bekas luka di seluruh badan. Ya, dari atas sampai bawah. Semuanya bekas luka bekas anak panah, bekas tusukan tombak, bekas sabetan pedang, Ya, tidak ada satupun jengkal, satupun eh, atau kurang dari itu, satupun bagian dari badan ya, badannya Khalid ibn Al Walid kecuali di situ terdapat bekas ya, luka. Ya, namun ya, demikian dikatakan oleh Khalid ibn Walid ketika hendak meninggal dunia, ya, tidak ada satupun uh, eh, yang kecuali di sana ada bekas luka, akan tetapi e, ternyata beliau meninggalnya di tempat tidur. Ini, padahal beliau sangat berharap e, meninggal saat perang jihad visabilillah. Maka keimanan dengan takdir ini inilah yang menyebabkan kaum muslimin jadi orang-orang yang gagah berani di medan jihad. Rufiatil aqlamu wa jafatis Kemudian telah terangkatlah pena-pena dan telahlah kering-kering lembaran-lembaran catatan takdir. Ini maka ada tiga poin yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas dan perlu diketahui bahasanya Ibnu Abbas ketika Nabi wafat umurnya kurang lebih baru 13 tahun maka pada usia yang kurang dari itu Nabi telah mengajarkan dan menanamkan tiga hal ini kepada Ibnu Abbas Tadi poin yang pertama pentingnya taat, pentingnya perhatian terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keyakinan bahasanya ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian poin yang ketiga, nah ini yang jadi mahalu syahid. Ya, yang jadi poin bahasan yang dimaksudkan di ini yaitu keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa'alim awladaka hada, maka wahai para ayah dan ibu, ajarkanlah kepada anak-anakmu hal ini, yaitu takdir. Ajarkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Janganlah jika menimpamu sesuatu janganlah engkau katakan ber, eh, janganlah engkau berandai-andai seandainya aku melakukan demikian tentu yang terjadi adalah demikian dan demikian walakin akan tetapi katakanlah qaddarallahu ya wa masya'a fa'ala ya, ada dua cara baca untuk kalimat ini ya, boleh dibaca dengan qaddarallahu maka eh, Allah di sini jadi fa'il qaddar eh, Allah itu satu hal yang Allah takdirkan ma syaa fa'ala dan apa yang Allah kehendaki itu terjadi boleh juga dibaca dengan qadarullahi ma syaa fa'ala yang ini statusnya qadaru di sini khobar mubtada dengan membuang mubtada eh, dengan mubtadanya mahdhuf terbuang Hada qadarullahi itu takdirnya. Uh, hada qadarullahi wa masya'a fa'ala. <clears throat> Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Ya, maka boleh dibaca qadarullahu ya, inilah apa yang Allah takdirkan. Ya, berarti ini apa ya, maf'ul bihnya itu mahzuf ya, qadarallahu dalik ya, Allah telah menakdirkan hal itu masya Allah dan apa yang Allah uh, kehendaki itulah yang terjadi bisa juga ya, ya, dengan membuang mubtada hada qadarullahi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala wa masya'a fa'ala dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Maka Allahnya itu bisa dibaca doma menjadi fa'il atau dibaca kasrah menjadi mudhaf ilaih. Fa'ina lau taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya lau itu <clears throat> andai-andai itu membuka amalnya setan. Yang dimaksud dengan amal setan adalah menimbulkan kesedihan. menimbulkan kesedihan, menimbulkan penyesalan. <clears throat> Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna innaman najwa minasyaitan liyahzunal amanu." Sesungguhnya bisik-bisik itu adalah godaan setan, ya, tujuan setan supaya sedihlah orang-orang yang beriman. Maka di antara hal yang diharapkan oleh setan ya, yang diharapkan dan diinginkan oleh setan adalah sedihnya orang-orang yang beriman. Itu satu hal yang menjadi target setan dan ya, satu hal yang menjadi harapan setan menimbulkan kesedihan. Oleh karena itu maka setan menggoda seorang untuk bisik-bisik ya, tiga orang maka digodalah dua orang untuk bisik-bisik tanpa yang ketiga tujuannya supaya sedihlah orang yang ketiga yang tidak diajak Ya, bisik-bisik. Demikian juga uh, di sini Allah katakan uh, Nabi katakan ya, setanlah yang memprovokasi manusia untuk berandai-andai ketika terjadi musibah dan sesuatu yang tidak diharapkan andai demikian dan demikian tujuannya apa ya, karena andai-andai ini membuka pintu kerja setan yaitu menanamkan kesedihan, penyesalan, memasukkan kesedihan dan penyesalan ke hati manusia. Ya, demikian dalam hadis yang diatkan oleh uh, Muslim. Namun tentu satu hal yang patut diingat bahasanya andai-andai itu tidaklah seluruhnya tercela. Ya, tidak seluruh berandai-andai itu tercela tergantung konteksnya. Uh, pengandaian yang tercela adalah pengandaian berkenaan dengan masa lalu yang tujuannya adalah ya, menyesali keadaan. Maka itu pengandaian yang tercela. Bahkan ada pengandaian yang berpahala ya, ketika kita berandai-andai agar mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat orang lain. Nabi sampaikan orang yang tidak punya harta berandai-andai seandainya uh, Allah berikan padaku harta, ya, seandainya Allah berikan kepadaku harta maka aku akan beramal, aku akan banyak beramal soleh sebagaimana fulan. Maka berandai-andai semacam ini Nabi puji dan Nabi katakan itu satu hal yang berpahala. Ya. Ya, demikian juga eh, andai-andai uh, dalam artian uh, dalam artian persiapan planning, ya, planning, planning A, planning B, kita akan melakukan satu hal, ya, kita akan melakukan satu hal, nanti boleh jadi yang terjadi adalah ternyata A, maka nanti Anda yang terjadi adalah A, langkah kita adalah demikian dan demikian, dan seandainya yang terjadi adalah eh, poin B, maka langkah kita adalah demikian dan demikian. Maka andai-andai dalam rangka menyusun strategi, ya, strategi perang, ya, dan yang lain itu bukanlah satu hal yang tercela. Namun andai andai yang uh, tercela adalah andai-andai yang ya, tujuannya ada berkenaan dengan masa silam dan tujuannya adalah untuk menyesali keadaan. <clears throat> Kemudian maka alim waladaka wahai ayah dan bunda, wahai para orang tua, Anda punya kewajiban ajarkanlah kepada anakmu anal khaira wa syarra kilahuma muqaddarun. Bahasanya kebaikan dan kejelekan, kebaikan di sini artinya taat, Kejelekan di sini artinya maksiat. Semuanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al arzak muqaddaratun. Demikian juga rezeki itu telah ditakdirkan dan telah dibagikan. Yeah. Rezeki itu telah ditakdirkan dan juga telah dibagikan dan ini tidaklah bertentangan dengan keharusan kita untuk melakukan usaha. Demikian juga ketaatan dan ya, kemaksiatan itu telah ditakdirkan dan itu tidaklah bertentangan dengan kewajiban kita untuk melakukan usaha. Ya, kita wajib berusaha untuk taat dan kita yakin taat itu taat ataukah maksiat telah ditakdirkan. Maka maka rezeki itu telah terjamin. Demikian juga taat dan e, taat dan maksiat itu telah terjamin dalam artian telah ditakdirkan. Demikian juga demi, uh, uh, surga dan neraka. Apakah seorang itu akan jadi penghuni surga ataukah penghuni neraka juga sudah ditakdirkan. Rezeki pun telah ditakdirkan. Kemudian status dan nasib akhir manusia apakah jadi penghuni surga ataukah penghuni neraka juga seluruhnya sudah ditakdirkan. Wa alimhu anal hati wallahu dan ajarkan kepada anak bahasanya pemberi daya adalah Allah. Wa anal hifdha minallahi ya, dan penjagaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak akan terjaga sehingga istiqomah dalam kebaikan kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah taala tentang wanita yang salihah di surat An-Nisa fasalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah ya, maka wanita-wanita yang salihah mereka adalah ya, qanitatun hafidatun mereka adalah wanita-wanita yang taat taat kepada Allah dan Rasulnya dan para suaminya dalam kebaikan ya, dan mereka adalah wanita-wanita yang menjaga diri ya, fasalihatu qanitatun ketika suaminya pergi ketika suaminya tidak ada di rumah bima hafidallah karena Allah menjaganya karena Allah menjaga mereka maka e, keterjagaan ya, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang terjaga sehingga ya, tenang dalam kebaikan, tenang dalam amal saleh kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib merengek-rengek, mengemis-emis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya, sehingga kita pun menutup uh, hidup kita dengan kebaikan. Wal ajal wal akmar muqaddaratun dan ajal demikian juga umur semuanya telah ditakdirkan. Wa li ajalin kitabun dan setiap ajal itu ada ketetapannya dan bahasanya musibah itu telah tercatat dan telah ditakdirkan. Wa alimhu dan ajarkanlah kepada anak untuk ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan sampaikan bahasanya apa yang Allah takdirkan itu pasti mengandung hikmah. Ada hikmah yang besar bagi hamba dalam semua takdir yang Allah tetapkan. Kemudian jika marido waladun, jika anak itu sakit atau tertimpa satu musibah atau kehilangan sesuatu, ajarkan padanya pada saat itu, di momen itu bahasanya segala sesuatu telah ditakdirkan. Jangan kemudian dibuat uh, apa, uh, jangan yang dikedepankan disalah-salahkan. Ini kamu sakit gara-gara begini dan begitu. Ya, ya, ini kemudian ini hilang gara-gara ini dan itu. Ya, nasihati anak untuk jaga barangnya baik-baik. Ya, namun ya sadarkan juga dari sisi yang lain. Ya, usaha kewajiban kita adalah usaha adapun seba, uh, usaha semaksimal mungkin adapun uh, eh, apa yang terjadi semuanya memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya telah talqinun abna asyhadatain ya, bimbing anak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat maka lakin abna akan maka diktikanlah kepada anak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ketika dia sudah bisa ngomong ya maka di antara poin yang pertama yang wajib ditekankan untuk uh, kosakata yang uh, kalimat yang mampu dia ucapkan di awal-awal dia bisa bicara adalah kalimat tauhid dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah Wa alim hudan ajarkanlah kepada anak tentang maknanya. Bahasanya ibadah itu hanyalah milik Allah. Pandasannya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah. Ya, artinya ibadah adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Wa raghibhum fi kauliha. Dan motivasi anak untuk rajin mengucapkan la ilaha illallah jelaskan pada mereka besar, betapa besarnya ganjaran ucapan la ilaha illallah. Di antara ganjarannya adalah membuka pintu surga. Sebagaimana yang Nabi katakan e, berkenaan dengan bacaan dua kalimat syahadat setelah berwudu. Siapa yang berwudu kemudian setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka terbukalah delapan pintu surga dan diperintahkanlah orang yang mengucapkannya untuk memasukinya dari pintu manapun. Maka sampaikan pada mereka betapa besarnya ganjaran mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, wadih lahum. Jelaskan pada mereka maknanya dan keutamaan ya, keutamaan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian uh, al-abna wa salat ya, anak dan kewajiban salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, <clears throat> Muru auladakum bisolati wahum abna usaba'i sinina. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat ketika mereka telah berumur tujuh tahun dengan perhitungan hijriyah bukan masehi. Dan pukulah artinya ya, kalau jika diperlukan gunakanlah Ya, kekerasan dalam tanda kutip ya, gara-gara sholat ketika mereka berumur 10 tahun dalam perhitungan kalender hijriah dan ketika umur 10 tahun itulah fariku bainahum fil madaji bisa kalah tempat tidur mereka yang telah kita sampaikan berulang kali yang dimaksudkan dengan bisa tempat tidur adalah bisa kalah uh, eh, kamar ya, kalah kamar antara anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan untuk anak sesama jenis maka idealnya adalah pisahkanlah kasurnya. Ketika telah berumur 10 eh, tahun dengan perhitungan kalender Hijriah, maka anak anak laki-laki dipisahkan dengan anak perempuan kamarnya, kamar tidurnya, sedangkan sesama laki-laki atau sama perempuan idealnya pisahkanlah kasurnya boleh jadi ada yang misalnya ranjangnya tingkat ya, tempat tidurnya tingkat maka ada yang tidur di atas dan ada yang tidur di e, bawah atau itu jika luas ya, maka ada yang sebelah sana dan ada yang sebelah sini dan hadis ini dalil e, tertarangnya ikhtilat meskipun sebelum balik. Ya, di sini gunakan dalil ya, terlarangnya ikhtilat sebelum balik. Ya, 10 tahun itu belum balik dan sudah terlarang ikhtilat campur baur lawan jenis. Ya. Nah, catatan kaki di berkenaan dengan perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika berumur tujuh tahun layakni tidaklah ber, tidaklah bermaksud dari tidaklah menjadi maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkanlah anakmu untuk sholat e, saat mereka berumur tujuh tahun anamaduna sabai layu alam bukalah artinya anak yang kurang dari tujuh tahun tidak boleh diajari sholat balaka an tu'allima man huwa duna saba'i. Namun makna hadis adalah ya, menjadi hak anda wahai orang tua untuk mengajari anak yang berumur tujuh, kurang dari tujuh tahun. Ajari mereka tata cara sholat, tata cara wudhu. Walakin al-murad akan tapi yang dimaksudkan oleh hadis la ti alal walad maka tidaklah datang kepada seorang anak umur tujuh tahun kecuali eh, wa ila uh, wa tu'allimuhu ba'daha as-salata. Kecuali Anda telah ajarkan kepadanya uh, salat yang benar dengan toharah yang benar. Ya, maka bukanlah makna hadis kurang dari tujuh, eh, tujuh tahun tidak diajari. Namun sebelum tujuh tahun itu diajari meskipun seadanya sehingga ketika tujuh tahun tinggal diperintahkan. Tinggal diingatkan, dia sudah ngerti wudhu, dia sudah ngerti uh, tata cara sholat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan, sebatas kemampuan akal seorang anak. Ya, maka proses uh, pengajarannya sebelum tujuh tahun, saat tujuh tahun itu tinggal diingatkan karena sudah diajari. Dan Allah Subhanahu uh, dan Allah Taala berfirman, Wa Wa'mur ahlaka bi was wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat dan bersabar dan sungguh-sungguh dalam bersabar untuk mengerjakan salat. Ya, bahasanya untuk bisa mengerjakan salat itu perlu kesabaran maksimal. Ya. Jika orang tidak bisa tidak memiliki kesabaran, maka dia tidak akan ya, tidak akan kuat untuk menjadi orang yang rajin sholat. Rajin sholat itu dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Ya, kesabaran untuk melawan kantuk, kesabaran untuk melawan dingin, kesabaran untuk menyi, untuk mem, menyisihkan rasa capek dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, "Wadhkur fil kitab Ismail, maka ingatkanlah tentang Ismail yang ada dalam kitab Innau kana sadiqal wa'di sungguh dia adalah orang yang jujur dalam membuat janji Wakana kana rasulan nabiyya dan dia adalah seorang rasul sekaligus nabi. Dia adalah orang yang memerintahkan keluarganya untuk salat dan bayar zakat Wakana kana inda rabbi mardiya dan dia adalah seorang yang diridai di sisi Rabbnya. Maka Allah puji ya, Ismail Ya, dengan sejumlah hal diantaranya adalah karena dia adalah seorang yang rajin, sabar dan tekun yang ngoprak-oprak keluarganya untuk mengerjakan salat. Dan Allah dan Allah ceritakan ya, nasihat sebaik-baik pendidik itu Luqman kepada anaknya. Wahai anakku akimis salat, tegakkanlah sholat wa'mur bil ma'rufi wanha anil mungkar dan perintahkanlah dan ajaklah pada kebaikan dan cegahlah kemungkaran wasbir ala ma asobak dan bersabarlah akan apa yang menimpamu karena amar ma'ruf nahi mungkar inna dhalika min azmil umur ini adalah perkara yang membutuhkan tekad yang kuat ya sabar dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan terwujud kecuali orang-orang yang memiliki tekad yang kuat dan hebat. Maka jadi Ron menjadi sebuah uh, satu hal yang layak menjadi kelayaan bikuli abin setiap bapak untuk memotivasi, memotivasi anaknya untuk mengerjakan sholat dan melatih anaknya untuk mengerjakan sholat. Wa yu'arifhu ala biyutillah. Dan mengenalkan anaknya tentang rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid dan adalah dia temani anaknya pergi ke masjid ini dengan syarat anak itu tidak membuat kerusakan di masjid tidak membuat kegaduhan dan keributan di masjid wakotkan atfal wal hilman dalilnya karena anak-anak ya, anak-anak kecil itu mutawajidina dijumpai di masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah aku ila solati wa ana uritu an utawila fiha. Nabi mengatakan saya berdiri mengerjakan sholat dan saya punya keinginan untuk melamakan dan memanjangkan sholat. Faasma'a buka asobiyi. Maka aku mendengar tangisan anak kecil maka aku pendekkan solatku karahiyata an asuqa ala ummihi karena aku tidak suka menyusahkan ibunya. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya anak-anak di masa Nabi itu diajak ke masjid. Dan yang ngajak ke masjid tidak mesti harus bapaknya. Di sini diajak ke masjid oleh ibunya. Ya, karahiyata an asuqa ala ummihi Aku tidak ingin menyusahkan ibunya, berarti diajak oleh ibunya. Suara anak tadi e, berasal dari sop yang e, paling belakang atau sop yang belakang. Ini menunjukkan bolehnya wanita pergi ke masjid ya untuk ke masjid e, untuk mengerjakan sholat, sholat berjamaah dan boleh baginya mengajak anak. Kemudian kita jumpai di sini khusuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tentu adalah imamnya orang-orang yang khusyuk. Nah, khusuknya Nabi itu bukan berarti tidak tahu situasi, ya, bukan berarti tidak dengar apa-apa. Nabi adalah imamnya orang pemimpin orang-orang yang khusyuk, imamnya orang-orang yang khusyuk, dan beliau mendengar di belakang ada kejadian apa, ada suara tangis, beliau pun mendengarnya. Maka ini eh, mengoreksi uh, pemahaman sebagian orang bahasanya salat yang khusyuk itu harus uh, konsentrasi 100% sehingga tidak tahu apapun yang terjadi di sekelilingnya. Ini satu hal yang tidak benar. Uh, jika itu dijadikan sebagai syarat uh, kekhusuan karena tidak seperti itu khusuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah tadi berkenaan dengan bawa anak di masjid e, di sini disampaikan syarat Ya, ingkan al la yubsidu fiha. Jika anak itu tidak membuat kegaduhan dan keributan di masjid. Ya, maka tentang masalah membawa anak ke masjid, maka perlu rincian. Yaitu anak itu bisa diajak tenang ataukah tidak di masjid. Ya. Jika anak itu bisa diajak, bisa dikondisikan uh, tenang, bisa kemudian ikut uh, sholat, Ya, maka satu hal yang baik mengenalkan anak dengan masjid dengan mengajaknya ke masjid. Namun jika anaknya itu belum tamyiz, ya, maka idealnya ya, orang tua itu ngambil posisi tidak di tengah saf, namun berupaya untuk di ujung paling utara atau ujung yang paling selatan, ya, karena belum tamyiz itu pada dasarnya statusnya ya seperti memutus soft kalau ada di tengah-tengah maka anak yang belum eh, tamyiz, tamyiz uh, eh, tidak ada ubahnya tidak ada bedanya seperti tiang atau yang lain ya, karena dia belum tamyiz maka ngambil posisinya di ujung paling utara atau ujung paling selatan <clears throat> namun kalau Eh, ya, namun kalau dia yubsid fiha bikin keributan, kegaduhan, dia merasa masjid itu adalah lapangan, tempat main atau itu adalah seperti uh, eh, mbak uh, eh, sekolahnya, TK-nya, nah, ya, maka oh inilah tempat untuk lari-lari yang sekencang-kencangnya. Nah, kalau masih demikian uh, sikapnya terhadap masjid, ya, maka sebaiknya tidak diajak atau bahkan wajib untuk tidak diajak ya, karena ya, mencegah madarat yang lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ya, yang belum jelas, madarat mengganggu yang lain, satu hal yang jelas. Dalil yang lain, eh, fadalla, fadalla dalika maka disini menunjukkan adanya anak kecil di masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yahmilu menggendong Umamah yang merupakan anak uh, cucu Nabi yang merupakan anak perempuan dari anak uh, perempuannya Nabi yaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau gendong fi salat ketika salat faida sajadah maka jika Nabi sujud wata'aha Nabi meletakkan Umamah dan perlu diketahui bahasanya Umamah pintu Zainab ini uh, nanti pada akhirnya dia akan jadi istrinya Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah. Ini setelah wafatnya Fatimah, ya, maka Ali itu menikah dengan sejumlah orang, eh, sejumlah wanita, diantaranya adalah ya, Umamah. Demikian juga Al Hasan dan Husain keduanya datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keduanya masih kecil. Ini adalah dalil-dalil menunjukkan adanya anak-anak di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang mengatakan jani bu masajidakum sebianakum wan majanin majaninakum fawad da'ifun wahin. Adapun hadis yang bunyinya jauhkanlah masjid dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Maka ini hadis yang da'if, bahkan wahin daif sekali ya, diatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin daifin jiddan dengan sanad yang daif sekali Namun eh, tentang kontennya, <clears throat> maka jauhkanlah masjid dari orang gila. Maka ini satu hal yang benar pada dasarnya. Ini satu hal yang benar. uh, sebagaimana diketahui orang gila uh, tidak terawat, bau, nggak mandi dan seterusnya, maka tentu selayaknya dia tidak di masjid. Adapun anak-anak maka perlu rincian berdasarkan hadis-hadis yang tadi telah kita sampaikan menunjukkan adanya anak kecil di masjid Nabi maka eh, tentang menjauhkan anak dari masjid ini perlu dirinci perlu dijauhkan jika anaknya ini hanya sekedar main-main di masjid Ya, namun boleh dibawa ke masjid jika sudah bisa dikendalikan dan bisa dikondisikan. Wali alim al abna dan daklah orang tua mengajarkan dan menyampaikan pada anak bahasanya sholat itu cahaya, cahaya seorang hamba. Ya, ya cahaya abstrak yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia, cahaya di alam kubur, cahaya ketika di mahsyar ya. sebagaimana Nabi katakan e, wasolatu nurun salat itu cahaya wa ana salatatan hanil fahsyai wal mungkar dan bahasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ada eh, dan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah uh, status yang kalau dalam ilmu makosid syariah adalah makosid tabiah ya, makosid tambahan bukan makosid pokok dari sholat makosid pokok dari sholat itu adalah ya, adalah untuk mengat Allah subhanahu wa taala ya, itu untuk sarana untuk mengat Allah subhanahu wa taala waqimus salatal dzikri tegak kalah salat untuk mengingatku. Maka maksud pokok dari salat adalah sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun eh, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu maqasid tabi'ah, maqasid tambahan. Ya, ya dan uh, dalam hal ini terdapat kaidah bahasanya maqasid tabi'ah, maqasid tambahan jika tidak terwujud maka itu tidak bisa jadi alasan untuk membatalkan eh, satu amal membatalkan satu amal. Sebagian orang punya perkataan kalau eh, ini sholat namun malingnya tetap uh, tetap saja jadi maling ya, ya tetap saja mendem mabuk mabuan apa gunanya sholat Kok usah sholat saja daripada daripada sholatnya itu Solatnya sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ah, ini kalimat yang keliru dari tinjauan ilmu makasidu syariah ini, kena karena fungsi salat mencegah dari perbuatan kejadian mungkar itu makoset tabiah bukan makoset uh, asliyah ya, bukan makoset asliyah namun makoset tabiah dan makoset tabiah itu jika tidak terwujud itu tidak boleh membatalkan ya, tidak boleh membatalkan amal Kemudian sampaikan bahasanya salat adalah salah satu rukun Islam dan bahasanya salat itu adalah tiangnya Islam dan bahasanya salat lima waktu itu menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa akimi salat nahar wa zulatam minal lail. Tegakkanlah salat di dua ujung dua ujungnya siang yaitu awal pagi ya, Eh, yaitu awal eh, pagi sampai kemudian akhirnya eh, akhir siang yaitu sore hari maka ini berarti subuh, duhur dan asar zulafa minal lail dan pada gelapnya waktu malam Maghrib dan Isya berarti Maghrib dan Isya innal hasanati yudhibna sayiat Sesungguhnya amal kebajikan itu menghilangkan amal kejelekan. Dzalika ini adalah peringatan dan nasihat bagi orang-orang yang bisa diberi nasihat dan orang-orang yang mengambil peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal muqimina salata dan orang-orang yang menegakkan salat wal mu'tuna zakata dan orang-orang yang membayar zakat wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir dan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir mereka itu akan kami berikan pada mereka ajaran azimah, ganjaran yang besar. Zakir al-abna dan dalah ingatkanlah anak dengan firman Allah Ta'ala. Senyia orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan mimma rozaknahum. Apa yang kami berikan kepada mereka dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka inilah orang yang layak untuk berharap tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi. Allah akan memberikan uh, kepada mereka pahala dan ganjaran mereka bahkan Allah akan berikan tambahan pada mereka sebagian dari karunia-Nya sehingga Allah Maha Pengampun lagi syakur zat yang maha membalas syakur artinya uh, yang membalas jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh hamba dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala ya oleh karena itu amal satu amal kebajikan minimal akan Allah balas dengan 10 kali lipatnya jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh hamba. Di sini kita eh, demikian juga kita jumpai di sini bahasanya roja itu adalah hak orang yang beramal. Roja itu haknya orang yang beramal. Maka mereka membaca kitab Allah, menegakkan sholat, berinfak, ya, dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, nah mereka inilah orang yang berhak untuk berharap. Maka roja atau harapan itu adalah haknya orang yang beramal. Adapun berharap tanpa beramal dan tanpa usaha, maka itu bukan roja, namun tamani. Namun itu angan-angan kosong. Adapun yang disebut roja itu adalah berharap dan orangnya beramal dan berusaha. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya uh, berinfak itu terpuji baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Siran wa ala niatan semuanya terpuji. Uh, tentu kata kuncinya adalah ikhlas. Mau kemudian sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan dilihat orang, maka seluruhnya adalah amal yang terpuji. Dan jelaskan kepada anak dosa orang yang meninggalkan sholat dan hukuman orang yang meninggalkannya. Namun ini diletakkan di akhir. Ya, yang dikedepankan adalah motivasi dan manfaat. Jadi cahaya, kemudian tiang Islam dan seterusnya menghapus dosa. Ya, maka yang dibelakangkan adalah tarhib menakut nakuti. Allah Ta'ala berfirman, Kulu nafsin bimaka kasabat rahinah, semua jiwa itu ya, tergadai yaitu terikat dengan perbuatannya masing-masing. Ila ashabal yamin akan tetapi ya, golongan kanan fi jannati alun mereka itu di surga saling bertanya anil mujrimin tentang para penduhaka tentang para penduhaka mereka tanya-tanya di mana uh, ya, mereka bertanya-tanya tentang para penduhaka di mana orang yang dulu kita kenal di dunia yang mereka adalah orang yang durhaka pada Allah ya, maka dinampakkanlah kepada mereka bahasanya mereka mereka para pendurhaka ini letaknya di neraka. Maka orang yang berada di surga itu bisa melihat dan bisa diperlihatkan oh temannya dulu kenalannya dulu yang tidak mau tidak sholat nah itu tempatnya di sebelah sana dari neraka itu bisa kelihatan kemudian mereka uh, mereka bertanya kepada teman-temannya yang ternyata berada di neraka masalah kakum fisakar apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Kalau lam nakuminal musallin. Maka mereka yang berada di neraka mengatakan, dulu kami bukalah termasuk orang yang sholat, walam nakunu ta'imul miskin, dan kami adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, yaitu bayar zakat. Wa nakhudu ma'al khaidin, dan kami itu ngobrol-ngobrol bersama orang-orang yang ngobrol dalam rangka mengejek-ngejek ayat-ayat Allah dalam rangka obrolan untuk mengejek, melecehkan, menghina Islam dan ajaran Allah Subhanahu wa taala wa kunna dan kami adalah orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Dan adalah kemudian ajarkan bahasanya alwail kecelakaan atau celaka itu untuk orang yang meninggalkan sholat. Wal mufarid fiha dan orang yang mufarid, orang yang ceroboh dalam sholat al-mufawid liwaktiha yang eh, orang-orang uh, yang melewatkan waktu sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat yang ada dalam ayat ini, dalam tafsiran kathir minas salaf, kathir minas salaf banyak para ulama salaf artinya adalah orang yang sholat setelah waktunya berlalu. Sholat isya setelah waktu isya habis. Sholat subuh setelah waktu subuh habis. Dia tetap sholat namun waktunya sudah habis. Karena apa? Karena ceroboh. Ya, karena kecerobohan. Mufarid fiha. Jadi ceroboh dengan sholat mufawid liwaktiha ya, dia menelantarkan waktunya. Dia tetap sholat, namun waktunya sudah habis. Nah itu yang dimaksud dengan al-musallin di sini. Itu yang dimaksud dengan celaka. Orang yang sholat namun celaka. Ya, karena dia sholat setelah waktunya berakhir. Adapun orang yang sholat di pada waktunya maka dialah adalah uh, untuknya keberuntungan, untuknya kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fa khalafa min fa khalafa min ba'di khalfun maka datanglah setelah mereka khalfun pengganti yang jelek generasi yang jelek siapa itu generasi yang jelek ada usolata mereka adalah orang-orang yang menelantarkan salat wattaba'u syahawat dan mereka adalah orang yang mengikuti uh, sahawat dan keinginan dan dua hal ini berhubungan erat Ya, kapan orang itu akan jadi orang melantarkan sholat? Ketika dia menurutkan keinginannya. Keinginannya untuk tidur, keinginan ngantuk, ya, dia turutkan, maka dia telantarkan sholat. Boleh jadi sholat dikerjakan setelah waktunya berakhir. Ini, karena menurutkan keinginannya. Fasofa kona maka mereka akan berjumpa dengan roya Ya, salah satu penjelasan alitafsir tentang Raya di sini adalah lembah dan jurang di neraka yang sangat-sangat e, pedih, sangat-sangat keras, sampai-sampai bagian neraka yang lain pun berlindung darinya. Sampai-sampai bagian dari neraka yang lain itu berlindung darinya. Ya Allah, jangan sampai saya ketemu sama dia. Itu bagian neraka yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pembeda antara seseorang dengan kemusikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dan Nabi Wasalam mengatakan, ya, al-ahdu pembeda antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat fakat kafara, maka sungguh dia telah terjumus dalam kekafiran. Maka antusiaslah untuk mengajarkan pada anak sholat, kemudian menemani anak pergi ke masjid, membangunkan mereka untuk sholat subuh, dan mengajarkan pada mereka untuk dikir pagi dan petang. Yeah. Eh, jika kemudian mereka eh, atau suasana kalah pagi dan sore itu dengan suasana uh, eh, dikir pagi dan petang. Maka satu hal yang aneh min abain ya, sikap para orang tua ya, yang bapak yang muslim dan ibu yang muslimah antusias sangat antusias untuk membangunkan anak lidurus untuk sekolah Sampai-sampai itulah yang jadi alasan untuk bangunkan anak. Uh, ayo bangun, bangun, bangun, sekolah, sekolah. Ini ini tidak benar cara bangunkan semacam ini tidak benar. Ini, bangunkan anak untuk sholat subuh, jangan untuk untuk sekolah. Ya. bangun, sholat subuh, bukan. Ayo bangun, bangun, bangun. Ya, sekolah enggak sekolah. Ya, maka ya, bangunnya untuk sekolah, bukan untuk sholat subuh. Ini uh, cara yang tidak benar dalam bangunkan anak. Maka banyak orang tua sangat antusias bangunkan anak lidus untuk sekolah. Ya. Eh, al-khususiyah, ya, durus khususiyah yaitu sekolah, mubakirina pagi-pagi dan mereka berlebihan dalam perhatian dalam masalah itu. Bahkan menjatuhkan hukuman kepada anak karena takhalafu andalik, ya, karena tidak sekolah. Ya, namun di waktu yang sama la yubali fihi haulail aba dan ternyata bapak dan ibu tersebut tidaklah punya kepedulian membangunkan anak untuk sholat. Watahrid dan mendorong anak untuk mengerjakan sholat. Padahal mereka-mereka ini tentu tahu dan sadar akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Uh, dan sungguhnya mereka mengetahui firman Allah Ta'ala wa inna daral akhirata al hayawan laukanu ya'lamun sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya seandainya mereka menyadarinya dan mereka pun sebenarnya telah mengetahui firman Allah Ta'ala, wa mal hayatu dunya fil akhirati ila mata. Tidaklah kehidupan dunia jika dibandingkan akhirat, kecuali sekedar kesenangan yang seringkali menipu. Waisanu dan dituntunkan berkenaan dengan sob-sob sholat sebagaimana telah diketahui, hendaklah yang berada di depan adalah ulul ahlam, orang-orang yang orang-orang yang berilmu, wanuhat dan orang-orang yang berakal. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liani hendaklah berada di dekatku, yaitu yang di sop pertama di antara kalian, ulul ahlam orang-orang yang berilmu, wan nuha dan orang-orang yang berakal. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Faliyatakotam arijal, maka hendaklah orang-orang dewasa itu berada di depan dan anak-anak di berada di belakang. Walakin akan tetapi liyakun ta'khiruhum, memundurkan anak-anak itu dengan cara yang baik, cara yang penuh adab, tidak kemudian disempitkan, tidak disusahkan, wala yunafir bukan pula cara yang menyebabkan mereka tidak suka dengan ketaatan. Sampaikanlah kepada mereka wahai anak-anakku bahasanya ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya yang dewasa di depan kemudian eh, anak-anak uh, anak -anak itu posisinya di belakang. Ini adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yu'allimu al hikmata min dalik, ajarkanlah hikmah kenapa demikian sehingga hati mereka itu mantap kenapa berada di belakang dan tenanglah min rau'ihim ketakutan mereka dan hilanglah amarah mereka anak-anak dengan izin Allah karena dijelaskan dan disampaikan alasannya dan sebabnya kenapa harus di posisi ini dan tidak di posisi depan. Ya, maka di sini kita jumpai pendapat penulis uh, pendapat penulis tentang bolehnya memundurkan anak kecil supaya sop yang pertama itu diisi oleh orang-orang dewasa. Namun ada pandangan yang lain dalam masalah ini dalam membaca hadis ini. Uh, eh, Liya dianiminkum ulul ahlam ini tidak uh, dibaca dan dipahami ini bukan uh, tidak uh, tidak bisa jadi dalil anak yang datang duluan kemudian ngambil sop yang depan kemudian uh, diminta untuk ke belakang namun hadis ini motivasi kepada ulul ahlam wa nuha untuk tidak telat uh, ini motivasi ulul ahlam wa ulul nuha untuk tidak telat sehingga posisinya ada di sop yang awal ya, bukan dalil uh, bahasanya anak-anak kemudian ditarik uh, ketika anak-anak itu datang duluan kemudian yang dewasa datang belakangan uh, akhirnya anak-anak ditarik mundur ke belakang kemudian yang uh, yang dewasa yang berada di sop yang pertama padahal datangnya telat dan yang lebih dulu adalah anak-anak maka ya, pendapat yang lain mengatakan bahasanya hadis ini bukanlah dalil bolehnya memundurkan anak-anak namun hadis ini motivasi kepada orang-orang dewasa untuk tidak telat ya, sehingga bisa berada di sop yang paling depan saat sholat berjamaah dikerjakan. Dan hmm, kalau zahir perkataan penulis menunjukkan hal tersebut. Beliau mengatakan liya kun ta'khiruhum bi uslubin mahadabin. Ini menunjukkan boleh ditarik ke belakang. Ya, boleh ditarik ke belakang menurut penulis. Namun yang lebih tepat adalah uh, penjelasan yang kedua yang tadi saya sampaikan dan itu penjelasan saya Muthaimin rahimallahu taala bahasanya makna hadis ini adalah motivasi orang dewasa, orang tua, orang yang berilmu, berakal untuk segera datang ke masjid sehingga berada di shop yang uh, uh, terdepan dan bukan uh, dalil dan dalih orang yang anak-anak kecil ditarik ke belakang. Ya demikian